الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله كتاب bersyukur kepada الله سبحانه وتعالى taala atas kesempatan di siang hari ini walaupun ada sedikit hambatan di jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan kebaikannya untuk kita semua dan selalu memberi kepada kita taufik dan inayahnya di dalam menjalani tugas-tugas kita di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar untuk semua yang hadir dan kepada pemilik rumah serta siapa yang menjadi sebab terselenggaranya cara kebaikan ini. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari suatu pembahasan yang patut dicermati di dalam kehidupan ini adalah bagaimana seorang itu meraih kebahagiaan di dalam hidupnya. Apa jalan yang mengantarnya kepada kebahagiaan tersebut? Dimaklumi bahwa manusia hidup beraktivitas dan mereka memiliki berbagai sudut pandang di dalam makna dan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Di antara manusia ada yang menyangka bahwa kebahagiaan pada keluarga, istri dan keturunan di antara manusia yang lain yang memandang pada harta dan kelapangan. Sebagian manusia lainnya menganggap bahwa kebahagiaan di dalam uh, kedudukan dan jabatan Dan banyak lagi pandangan-pandangan manusia di dalam hal tersebut. Dan kita tidak meragukan bahwa seorang kadang menemukan suatu ketenangan, kesejukan pada beberapa nikmat yang saya sebutkan tadi. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Tapi apakah itu dasar sebuah kebahagiaan bagi seorang hamba? Jawabannya kita wajib melihat kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal tersebut. Karena dialah Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, Ya Allah yang maha memiliki kekuasaan. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Dan menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Dan engkau maha mampu atas segala sesuatu. Maka kebahagiaan Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang ingin memperolehnya? Tidak mungkin dia mendapatkannya kecuali melalui jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Dan di dalamnya segala makna kebahagiaan itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan jalan kebahagiaan. Iya. Dan dari keindahan di dalam syariat kita tidak hanya ditunjukkan jalan kebahagiaan saja, tapi jalan yang membawa seorang hamba kepada kesengsaraan juga diingatkan supaya dihindari dan dijauhi. Allah berfirman, "Wahadainahun najdain." Kami telah tunjuki manusia itu dua jalan. Ada jalan yang mengantarnya kepada kebahagiaannya, kepada sorga, dan ada jalan mengantarnya kepada kesengsaraannya, kepada kemurkaan dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena itu, sekali lagi kita patut mencermati bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencari jalan kebahagiaan ini. Di dalam sebuah ayat bisa kita jadikan patokan sebagai pembahasan. Itu ayat di surah An-Nahl Baik, saya periksa nomor ayatnya agar bisa kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia. Dan kami akan memberikan untuknya pahala dengan balasan yang terbaik melebihi apa yang mereka lakukan. Ini ayat ke-97 dari surah An-Nahl. Dan surah An-Nahl surah yang ke-15 dari urutan surah Al-Qur'an. Di dalam ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sebab pokok kebahagiaan itu. Dan inilah jalan kebahagiaan. Man amila salihan Siapa yang beramal salih min dzakarin aw untha dari laki-laki maupun perempuan wa huwa mu'min dan dia adalah seorang yang beriman. Disebutkan dua syarat. Syarat yang pertama adalah keimanan dan syarat yang kedua adalah amalan salih. Dua syarat ini apabila terpenuhi, siapapun yang melakukannya, laki-laki maupun perempuan, janji Allah telah pasti. hayatan Sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang tayyibah. Dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajarahum bi ahsani ma ya'malun. Dan sungguh kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari amalan yang mereka lakukan. Iya. Maka di sini disebutkan dua ketentuan. Ini jalan utama yang mengantar kepada kebahagiaan. Yang pertama adalah keimanan. Dan yang kedua adalah amalan yang salih. Keimanan adalah sebuah keyakinan di dalam hati. Diucapkan oleh lisan, diamalkan oleh anggota tubuh. Dan keimanan itu tumbuh dengan dasar pengetahuan. Dengan dasar pengetahuan. Dan dimaklumi bahwa keimanan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman 70 lebih. Yang lebihnya ini antara 3 sampai 9, 73 hingga 79 cabang. Yang paling tinggi dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Iya. Maka disebutkan iman 70 tiga cabang lebih hingga 79. Dan disebutkan tiga contoh ucapan la ilaha illallah yang menunjukkan bahwa dari keimanan ada yang dalam bentuk ucapan dan banyak ucapan dan banyak keimanan dalam bentuk ucapan mengucapkan la ilaha illallah amar ma'ruf nahi munkar berdikir kepada Allah bertutur kata yang baik berucap yang jujur berucap yang adil dan sebagainya dari amalan-amalan lisan merupakan bagian dari keimanan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini dari amalan tubuh. dari keimanan banyak hal yang terkait dengan amalan tubuh. Dalam bentuk menyingkirkan gangguan dari jalan, membantu dengan tangan orang yang kesulitan. Demikian pula dia membantu meringankan bawaan saudaranya. Iya. Demikian pula dalam bentuk fisik. Misalnya dia bersedekah atau dia berjihad atau yang semisal dengannya. Dan dari keimanan ada yang terkait dengan hati. Ada yang terkait dengan hati dan disebutkan di sini rasa malu. Dan rasa malu adalah amalan hati. Amalan hati yang memiliki pengaruh di anggota tubuh. Karena itu kalau dia seorang memiliki rasa malu, terlihat pada gerak-geriknya. Mungkin terlihat pada rona wajahnya. Atau yang semisal dengan itu. Dan dia adalah amalan hati. Kalau di hatinya tidak ada rasa malu, tidak akan terlihat pada tubuhnya. Dan dia dari keimanan. Dan dia dari rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi sebagaimana dia manu terhadap manusia. Iya. Dan ini dua akhlak yang baik. Seorang malu kepada Allah dan malu kepada makhluk untuk berbuat kerusakan. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dalam keadaan tidak di atas ketaatan. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dalam keadaan yang dibenci oleh Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia melantarkan perintah. Iya. Dan yang semisal dengannya, sebagaimana dia malu kepada manusia mengerjakan hal-hal yang tidak diinginkan atau mengerjakan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, maka sebagian dari perkara tersebut, iya, dari hal yang diizinkan oleh syariat, memang seorang hendaknya memiliki rasa malu untuk berbuat kerusakan. Ya, dan rasa malu ini adalah bagian dari keimanan. Demikian pula dari keimanan banyak amalan-amalan hati yang lainnya. Seperti rasa takut, rasa harapan, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan hati dan selainnya dari amalan-amalan hati tersebut. Karena itu keimanan adalah pokok kebahagiaan seorang hamba. Kapan dia pupuk kehidupannya dengan keimanan, dia penuhi kehidupannya dengan keimanan, maka itulah dasar yang paling penting yang memberikan kebaikan dan memberikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Iya. Dan keimanan sekali lagi sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian as-salaf ليس al-iman ولا بالتحلي إيمان Iman itu bukanlah dengan angan-angan. Bukan pula dengan bercantik-cantik. Berhias-hias. Tapi iman adalah sesuatu yang diamalkan oleh tubuh, dibenarkan oleh hati. Iya. Maka harus ada pengamalan dari iman itu dan harus ada keyakinan sehingga iman itu muncul. Dan disinilah pentingnya menuntut ilmu syariat. Karena itu menuntut ilmu agama itu adalah kebahagiaan yang sangat membahagiakan bagi seorang hamba. Iya. Karena di dalam membaca Al-Quran terdapat kebahagiaannya. Terdapat kebahagiaannya. Dan itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Qur'an hal yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Penyembuh untuk apa yang ada di dalam dada kalian. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Begitulah Al-Quranul Karim dari sumber ilmu. Dan siapa yang mempelajarinya, dia adalah orang yang terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Uthman bin Affan riwayat Al Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa allama" Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka disebut bahwa sebaik-baik kalian. Tidak ada yang lebih baik. Iya. Jadi kalau ingin melihat kebaikan, Al-Khairiyah, siapa yang terbaik, maka itu pada siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dua golongan saja, Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Iya. Karena itu kata para ulama, jadilah engkau orang yang mempelajari ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang mencintai ilmu dan jangan menjadi orang yang kelima karena engkau akan binasa. Sebab kalau dia tidak cinta kepada ilmu, tidak mempelajarinya, tidak mendengarkannya, apalagi mengajarkannya, maka tidak ada kebaikan, padanya terkait dengan ilmu agama. Dan seorang hamba kapan dia tidak punya keterkaitan dengan pemahaman agamanya, maka tidak ada kebaikan yang bisa dia dapatkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di dalam haditsnya, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki padanya kebaikan, dia akan diberi kepahaman dalam agama. Akan diberi kefakihan dalam agama. Karena itu dari sumber kebaikan adalah siapa yang memahami agamanya. Iya. Siapa yang memahami agamanya. Dan akan terasa bagi seorang hamba ketika dia membaca Al-Quranul Karim bertambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Al-Quranul Karim dia baca dari anjuran-anjuran keimanan, dari janji-janji Allah terhadap orang yang beriman. Dia rindu untuk berjumpa dengan Allah, berharap karunia dan rahmatnya. Dan ketika dia membaca ancaman terhadap siapa yang berbuat maksiat ataupun kekafiran, dia membaca tentang neraka dan dahsyatnya. Dia, dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, punya rasa takut kepada Robnya, sehingga keimanannya selalu terjaga. Ia selalu berada di atas kebaikan. Dan ini adalah tonggak kebahagiaan bagi seorang hamba. Sebab kapan ilmu agama sudah bersamanya, iya, menjadi kecintaannya, maka dia akan merasakan betapa nikmatnya dari kehidupan tersebut. Iya, dan itulah hakikat dari kebahagiaan. Hakikat dari kebahagiaan. Ilmu agama ini di dalam mempelajarinya terdapat di dalamnya segala problem untuk masalah yang dihadapi. Iya. Jangankan masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan anak-anak, terkait dengan masalah negara, masalah manusia, masyarakat, Semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam ilmu agama. Tuntunan dan penyelesaiannya. Sisa bagaimana tugas kita di dalam mempelajari ilmu agama tersebut. Iya, perhatian kita terhadapnya. Dan mari kita menjadikan pembahasan-pembahasan dari ilmu agama ini sebagai suatu jalan yang sangat indah untuk kita semua ya di dalam memperoleh kebahagiaan kita. Eh, dengan ilmu agama ini, dengan keimanan yang terpatri di dalam jiwa, para perempuan yang mengukir sejarah di dalam Islam ini, mereka ditinggikan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Khadijah radhiyallahu anha Iya. Perempuan yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Tatkala keimanan telah meresap di dalam hatinya. Keimanan telah meresap di dalam hatinya. Dia yang paling pertama membenarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari keimanan ini berbuah dengan amalan salih. Dari pengetahuan yang dia ketahui dan keimanan yang dia pelajari berbuah dengan amalan salih. Dari pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan dan sedemikian dahsyat. Iya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali menyebut Khadijah, Khadijah dan Khadijah. Hingga Aisyah radhiyallahu anha Kadang beliau cemburu karena hal tersebut. Ya, maka suatu hari kata Aisyah, saya pernah cemburu kepada Khadijah. Lalu saya katakan, betapa banyak engkau menyebut ya, perempuan yang memiliki dua pipi yang merah itu, maksudnya Khadijah. Padahal Allah telah mengganti engkau dengan lebih baik darinya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Kada abdalani Allahu khairan minha Apakah benar Allah mengganti menggantikan yang baik darinya? Padahal Khadijah dia telah beriman kepadaku. Ketiga manusia semuanya kafir kepadaku. Khadijah membenarkanku. Ketiga manusia mendustakanku. Khadijah berkorban dengan hartanya. Ketika manusia mengharamkan saya dari harta tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepadaku. Anak-anak dari Khadijah sedangkan saya tidak mendapatkan anak dari apa namanya perempuan yang lain. Iya. Dan lihat bagaimana kehidupan beliau ya, dari keindahan yang beliau peroleh pahala yang sangat besar sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kepada beliau oleh Jibril, ya Katakan kepada Khadijah, beri kabar gembira kepadanya. Bibaitin fil jannah min qasabin la sakhba fihi wa la nasab. Katakan kepada Khadijah, sebuah rumah di sorga yang berasal dari qasab, mutiara-mutiara. Tidak ada sesuatu yang mengganggu dan tidak ada kelitihan di dalamnya. Iya. Di dalam kehidupannya banyak hal yang patut kita contoh berupa keimanan, dan ini dari perempuan-perempuan yang mengukir sejarah yang indah di dalam Islam. Demikian pula awal perempuan yang mati syahid di dalam sejarah agama ini berdiri. Awal perempuan yang mati syahid sepanjang agama ini berdiri adalah siapa? Hmm? Ada yang tahu? Sumayyah? Ummu Ammar. Ya Sumayyah ibu dari Ammar bin Yasir. Iya. Tatkala keimanan telah bercokol di dalam hatinya. Tatkala keimanan sedemikian kuatnya menguasai hati tersebut. Siksaan yang beliau derita. Beliau disiksa bersama suaminya dan bersama anaknya Ammar. Iya. Dalam keadaan mereka semuanya adalah budak waktu itu. Ya, mereka disiksa di dengan diberi pakaian dari besi, kemudian dijemur di padang pasir yang panas. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, "Sabran ala Yasir, Ya sabarlah wahai keluarga Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, karena janji untuk kalian adalah sorga. Iya. Siksaan-siksaan tersebut tidaklah membuat keimanan itu berubah di dalam ya. semakin bertambah keyakinan. Sehingga Yasir radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan disiksa. Demikian pula Sumayyah meninggal dalam keadaan disiksa. Dan dimaklumi bagaimana bentuk siksaannya yang pedih dan keji. Tapi seluruh hal tersebut tidak menghalanginya dari keimanan. Tatkala Yasir melihat hal tersebut dan kematian juga pasti akan menimpanya kalau dia tidak berucap kekufuran, maka ia mengucapkannya dalam keadaan dipaksa, sedangkan hatinya tidak ada sedikit pun dari keraguan. Karena itu dalam Al-Quran dimaafkan beliau. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Allah rekomendasi Ammar sebagai orang yang tenang keimanannya. Iya. Pelajaran yang kita petik di sini bagaimana Subayyah radhiyallahu anha tatkala keimanan telah masuk di dalam hatinya. Dan sekali lagi keimanan ini dengan pengetahuan. Dia ketika ber, ucap syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maka seluruh hal tersebut iya adalah dengan mengetahui apa maknanya apa konsekuensinya apa kewajibannya apa sunnah-sunnahnya dan inilah yang mewarnai keimanan mereka iya karena itulah keimanan tidak datang dengan sendiri keimanan itu perlu untuk dipelajari. Kemudian diamalkan. Ketika seorang mengamalkannya, dia bertambah lagi ilmu di belakangnya. Bertambah ilmu dan bertambah ilmu. Sehingga semakin kuat keimanannya. Dan semakin banyak pengamalannya terhadap makna-makna keimanan tersebut. Iya. Dan perhatikan dari pengaruh ilmu. Dari pengaruh ilmu. Seorang perempuan di dalam sejarah yang mencetak para pemberani. Iya. Saya kira semuanya kenal siapa namanya. Khansa radhiyallahu anha. Khansa ini dari perempuan yang dipuji di kalangan orang Arab jahiliyah. Iya. Dulu ketika saudara laki-lakinya meninggal, Khansa menangisi suara menangisi saudaranya dengan tangisan yang dijadikan sebagai perumpamaan seorang yang sedih. Karena orang-orang Arab punya kebiasaan kalau ada yang meninggal, mereka meratap sejadi-jadinya. Ya. Berlomba di dalam meratap. Dan ini khansa menjadi perumpamaan ratapan yang paling sedih. Itu di masa jahiliyah. Tapi begitu dia masuk Islam dan baik keislamannya, ternyata tatkala datang pelajaran atau datang kewajiban jihad, dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, kalian ini berislam dalam keadaan taat. Dalam kalian berhijrah, meninggalkan Mekah dalam keadaan kalian memilih jalan itu. Demi Allah," kata beliau. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia. Sungguhnya kalian ini anak-anak berasal dari seorang lelaki. Sebagaimana kalian juga adalah anak-anak berasal dari seorang perempuan. Iya. Apabila kalian merasa bangga dengan kedudukan kalian, ya. Namun itu dan tidak tidak eh, janganlah kalian merasa bangga dengan nasab kalian dan merubah dari nasab kalian. Jangan kalian merasa bangga dengan kedudukan kalian dan merubah nasab kalian. Dan ketahuilah bahwa negeri akhirat lebih baik daripada negeri dunia ini yang akan sirna. Bersabar dan terus bersabar. Lakukan ribat dan bertakwalah kalian kepada Allah. Terus dia memberikan anjuran kepada anaknya. Ya, dan dimaklumi ketika terjadi peperangan, ya, ketika terjadi peperangan seluruh anaknya meninggal di dalam peperangan tersebut. Iya. Seluruh anaknya meninggal di dalam peperangan tersebut. Tidak ada lagi tangisan Khansa yang dulu dikenal sebagai perempuan yang paling meratap ketika ada musibah. Iya. Yang ada adalah ucapan Alhamdulillah Alladhi syarrafani biqatlihim. Segala puji hanya untuk Allah yang memuliakan saya anak-anakku terbunuh di dalam medan pertempuran dan semoga saya dikumpulkan oleh Allah bersama mereka kelak di sorga, di negeri rahmatnya. Iya. Perhatikan keimanan. Tatkala sudah kuat di dalam jiwa, maka tampak keindahannya menghadapi musibah. Dan ia pun pandai merenungi apa dari mana kehidupan yang sementara yang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap dan mempertanggungjawabkan setiap dari amalan. Iya. Karena itu sekali lagi Mempelajari dari ilmu agama adalah hal yang sangat penting bagi seorang hamba. Nah, jangan dikira dari para perempuan itu di dalam sejarah Islam adalah perempuan eh, banyak di antara mereka tidak dikenal dengan ilmu. Iya. Bahkan dimaklumi bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ya, seorang perempuan yang memiliki banyak ilmu bahkan melebihi banyak laki-laki dari kalangan sahabat. Iya. Dan disebutkan di dalam Akhlak al-Ulama dari al-Imam Abu Muslim al-Farahidi, ahli hadith. Beliau menulis hadith dari 70 perempuan ahli hadith. Iya. Dan Al-Hafidh Ibnu Asakir yang digelari sebagai para penghafal yang digelari sebagai penghafal umat ini, Ibnu Asakir memiliki guru-guru, ustada-ustada, jumlahnya lebih dari 80 orang perempuan. Iya. Dan dibalik, dimaklumi dari keluarga Ibnu Sirin, ahli hadis seorang saudara perempuan mereka bernama Hafsa bintu Sirin. Iya. Dan di dalam Sahih Al Bukhari ada seorang perempuan ahli riwayat namanya Fatimah bintul Mundir. Ya, dan lebih menajubkan lagi suami Fatimah bintul Mundir yaitu Urwah bin Zubair meriwayatkan dari istrinya. Jadi Urwah bin Zubair meriwayatkan dari Fatimah bintul Mundir, Fatimah bintul Mundir meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Maka ilmu itu juga dikenal di kalangan para perempuan. Dari generasi awal umat ini yang mengetahui kadar dari ilmu. Dan itu adalah sumber kebahagiaan. Sebab dengan ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba, itulah yang menenangkannya. Itu adalah hiburannya ketika dia sedih, yang membesarkan jiwanya ketika dia gundah gulana, pendampingnya tatkala dia sendiri, yang menegurnya tatkala dia jatuh di dalam kekeliruan, yang memberikan solusi tatkala dia ada masalah, dan selalu menerangi di dalam kehidupannya. Dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan ilmu itu. Ya, karena itulah giat di dalam menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama. Ini adalah sebab pokok dari sebab kebahagiaan. Iya. Apalagi kalau dia sudah mempelajari ilmu itu secara meluas, baru dia akan merasakan betapa nikmatnya ilmu tersebut. Karena itu siapa yang mempelajari ilmu, dia tidak akan pernah kenyang di dalam mempelajarinya. Terus dia akan mencari dan mencarinya. Siapa yang telah mengenal betapa nikmatnya minum dari lautan Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari sungai Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan merasakan betapa segar kehidupan itu. Iya. Dan betapa sejuknya seorang hidup di atas tuntunan ilmu agama. Dan ini harusnya yang selalu dikembangkan dan dijalankan oleh setiap muslim dan muslimah. Dijalankan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, bagaimana dia menjadikan kehidupannya semuanya terkait dengan ilmu. Dan di sini perlu saya ingatkan bahwa dari makar pada dari makar syaitan terhadap seorang penuntut ilmu, laki-laki maupun perempuan, adalah memalingkan mereka dari ilmu tersebut tanpa dia sadari. Iya. Kadang orang dipalingkan dari menuntut ilmu tanpa dia sadari. Kadang dipalingkan dari jalan dia menuntut ilmu sendiri. Iya. Dibuat ributlah antara sesama penuntut ilmu. Apalagi kalau sudah ada tanafus, saingan, sudah ada tahasud, saling hasad. Iya. Sudah ada saling mengungguli. Maka ini kadang pintu-pintu dibuka oleh syaitan menjauhkan seorang dari jalan menuntut ilmu. Padahal ilmu itu indah. Iya, karena indahnya syaitan tidak suka. Siapapun yang ingin mempelajarinya. Siapapun yang ingin mempelajari dari ilmu tersebut. Baik. Kemudian diantara kewajiban kita terkait dengan keimanan yang merupakan sebab pokok dari kebahagiaan adalah Seorang hamba mempelajari dari ilmu tauhid. Ilmu yang dengannya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tahu kebesaran Allah dan keagungannya. Semakin tunduk kepadanya. Iya. Sebab kalau nama Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya sangat agung dan sangat besar, maka akan mudah jiwa itu untuk tunduk taat kepadanya. Apabila dia taat kepada Allah, itu adalah sebab pokok dari sebab kebahagiaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Iya. Dipastikan keberuntungan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Nah ini semakna dengan kebahagiaan. Keberuntungan dan kebahagiaan itu adalah hakikat yang diinginkan oleh seorang hamba. Dan semuanya di dalam ketaatan tersebut. Iya, yang merupakan buah. Ketaatan yang merupakan buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penerapan dari keimanan tersebut. Maka dijaga ya keberadaan dan kondisi seorang dia selalu memperdalam akidahnya, memperdalam tauhidnya. Ya dan tauhid ini hendaknya selalu diulangi, diulangi dan diulangi. Iya. Dan tauhid sebagaimana dimaklumi itu terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah. Dia meyakini bahwa dialah Allah satu-satunya yang dicipta eh, afwan, astagfirullah. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, menghidupkan dan mematikan. Ya. Dan ini disebut sebagai tauhid rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Adalah dia meyakini bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada syarikat baginya. Iya. Sehingga dia wajib untuk mengetahui bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Dia wajib untuk mengenal apa itu kesyirikan, apa bentuk-bentuknya, yang besar maupun yang kecil, yang kasar maupun yang halus, yang tampak maupun tersembunyi. Sehingga dia tidak jatuh di dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Selain daripada itu, ada tauhid yang ketiga, tauhid al-asmaul husna. Tauhid al-asma wa sifat. Tauhid dalam nama dan sifat diimani seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama yang mulia, yang agung, yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam mendalami tauhid ini tatkala dia adalah ilmu terkait tentang Allah, maka itu adalah ilmu yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Karena itu selalu saya nasihatkan untuk selalu mendalami tauhid, mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebab itulah yang mengikat yang mengikat hati, menguatkan hati. Menguatkan hati sehingga ia selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini pokok yang pertama yang hendaknya dijaga dan dipelihara dari dari sebab dan jalan pokok di dalam memperoleh kebahagiaan adalah keimanan. Iya, adalah keimanan. Dan saya ingatkan tadi bahwa keimanan tidaklah muncul kecuali dengan seorang mempelajari dari iman itu. Setelah dia pelajari barulah keyakinan itu akan muncul, akan semakin kuat, semakin besar di dalam jiwa dan memberikan pengaruh yang indah bagi seorang hamba di dalam kehidupannya. Iya. Lihatlah sejarah para nabi dan para rasul, sejarah para sahabat dan sahabiat. Mereka yang teguh di atas keimanan, ya, semuanya adalah orang-orang yang berilmu tentang Allah. Berilmu tentang Allah. Iya, karena memang para ulama orang-orang yang berilmu tentang Allah, mereka yang bisa takut kepada Allah Inna yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah berfirman, sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Iya. Baik. Kemudian diantara pokok kebahagiaan yang disebutkan di dalam ayat adalah amalan salih. Iya adalah amalan salih. Amalan salih ini adalah kalimat sering kita dengarkan. Iya. Tapi kadang kita kurang seksama di dalam mencermatinya. Ya, padahal banyak dari amalan-amalan salih yang bisa kita siapkan dan amalan salih yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia di dalam lembaran-lembaran amalan salih inilah terdapat makna-makna kebahagiaan bagi seorang hamba. Iya. Karena itu dalam ayat dikatakan man amila salihan. Siapa yang beramal salihan. Amalan salih apa saja? Min dzakarin au dari laki-laki maupun perempuan. Siapapun yang mengamalkannya, laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin dan dia adalah seorang mukmin, iya. Baru disebutkan janjinya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, amalan salih disebut sebagai amalan salih apabila terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, amalan tersebut adalah dilakukan oleh orang yang benar tauhidnya. Dan syarat yang kedua, amalan tersebut dikerjakan ikhlas kepada Allah. Dan syarat yang ketiga, amalan tersebut adalah amalan yang dibangun di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga syarat. Sehingga sebuah amalan dianggap sebagai amalan yang salih. Iya. Kapan amalan itu menjadi amalan salih? Apabila terpenuhi tiga syarat ini. Apabila terpenuhi tiga syarat ini. Maka mari kita perhatikan dari tiga syarat. Ya, sekali lagi, syarat yang pertama yang melakukannya adalah orang yang benar tauhidnya. Jadi amal saleh dikaitkan dengan keimanan. Karena itu dalam banyak ayat Al-Quran, kalau disebut keimanan digandengkan dengan amalan saleh. Seperti misalnya wal asri, innal insana nadi khusrin illa apa? Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Ya, digandengkan keimanan dan amalan saleh kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iya. Maka ini dua hal terkait. Iya. Dan di antara syarat dari amalan salih adalah seorang melakukannya karena ikhlas kepada Allah. Iya. Kadang seorang punya niatan. Ya. Oh dia lakukan sebuah kegiatan yang baik. Mungkin untuk mengisi kekosongannya. Atau dia lakukan sebuah kegiatan yang baik. Dia bisa ajak kawan-kawannya. Ya. Atau dia lakukan sebuah kegiatan baik. Ada sesuatu. Kadang dari suatu hal yang baik. Tapi itu bukan murni maksud akhirat. Ada kaitannya dengan dunia Iya. Maka hal yang seperti ini diperhatikan di dalam beramal sebab itu adalah pokok keberkahan. Karena keikhlasan adalah sebab diterimanya amalan. Adalah sebab diterimanya amalan. Dengan keikhlasan itu pula amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada hari kiamat ada sekelompok manusia punya amalan-amalan besar. Tapi amalannya tidak diterima. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Kami hadapi amalan yang mereka lakukan. Lalu kami jadikan amalannya, bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, lantaran hilangnya keikhlasan. Kemudian syarat yang ketiga adalah amalan itu dibangun di atas tuntunan Rasulullah SAW. Iya, dan ikhlas juga perlu saya ingatkan ya bahwa ikhlas ya. seorang bisa ikhlas itu juga dibangun di atas pengetahuan. Dan yang ketiga, tatkala amal harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah. Ya, seorang kalau ingin mengenal tuntunan Rasulullah juga harus mempelajari ilmu. Ya. Dan subhanallah, lagi-lagi tampak bagaimana pentingnya mempelajari ilmu agama itu. Ya. Karena itu tidak boleh seorang dipisahkan dari ilmu itu. Walaupun sesat. Dan jangan dia buka untuk dirinya. Pintu-pintu yang menjauhkannya dari ilmu agama. Menjauhkannya dari ilmu agama. Karena itu amalan saleh harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah SAW. Seorang wajib mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang dituntunkan, dan apa yang tidak dituntunkan. Kalau dia meyakini sesuatu, dia tahu apa dalilnya. Apa keterangan dalam quran maupun hadis di dalam hal tersebut? Dan ini semuanya perlu pengilmuan, harus dipelajari. Iya. Maka inilah dari tiga syarat sehingga amalan itu disebut sebagai amalan yang salih. Baik, tentunya di dalam penjabaran amalan yang salih ini ya, ada beberapa uh, poin di sini yang saya sebutkan terkait dengan amalan-amalan seorang muslimah di dalam kehidupannya yang membantu dia di dalam beriman dan beramal salih dan itulah yang merupakan jalan kebahagiaannya. Ada sejumlah pembahasan dan ini lebih cocok disebut sebagai program-program kehidupan. Hanya saja sudah masuk waktu sholat duhur. Saya nggak tahu apa sholat, setelah sholat dilanjutkan apa tidak. Yalah saya cukupkan dengan hadis ini insyaallah taala setelah sholat nanti kita lihat kembali.